bisa turun Angin sumilano Keindah Wow, salah Lanjut hmm. Oke okay. sawangan awakku wengi iki bisa turu angin sumilano, lano keinggal sing kerno Lorong sing pandang lorong Lorong ku mau ada yang salah kok harusnya aku ini tapi ini harusnya itu siap oke okay. ya tidak baca deh aku Sik, mau. Oh. Aku orang ada udah itu. Mas metronomnya kecilin dikit aja. Oh iya. Mana belum no. Aku video call. Maksudnya kecilin dikit tuh volumenya bukan yeah. temponya. ini apa lagi? Sami kan. Iya. Cek cek. pulang ulang ke Yuk, semangat. cek cek cek Pak, ada pak? Ora. Nah, iki lho tapi iso jok rumah di ora lo. Pak beli. Cek. Cek cek. Nah, iki iki wis. lagi. Yes. Cek cek. Nah, maka dong ilang lho, ya, Mas. Rawo kok? Rawo kok? Gini, korek kali Coba apa Cek cek. Cek cek. Nah, cek cek. Cek cek cek. 아? 제... 제... 아, 밀다 제... 제... 제... 제... 예. 제... 나, 베스. 으 그, Sawana awakku Wengi iki ora bisa turu Ku sing ana so nggonku nandang loro loro kusing ngono Ja, ada di sini nggak boleh keluar kan main tutup kan itu anu ada itu anak oh, keber <coughs> saya hello dulu neng, kam neng kamera halo siapa lo halo ya halo ya kak Fatin kok? orang. ana saka kono saka kono <coughs> halo saka kono saka kono ha <coughs> ora ketok nah sekali itu live-nya siapa live-mu halo ada yang nonton kok berapa mas ya nonton berapa hai ya nonton berapa malah nah ganti baju ya gitu biasa di luar aja <clears throat> di studio aja ya, biasa di luar aja di ruang ganti ke sebelah Jadi ini alat-alat yang dipakai Thea. Ini ada kamera. Kita pakai Sony Tulung oh bukan Sony Alpha Alpha 7 7 Mark 2 ini videographer tapi kaosnya efek Lensik semoga di endorse sama Lensik ini keyboard pakai Yamaha MX61 oke buat Yamaha kalau mau endorse ihi willy willy willy willy. will ini pakai AKG D7 ya, tulisannya nah ini di 7 ya kurang lebih seperti ini dan ini recordnya di sini ini pakai focus red terus PC nya dua yang satu pajangan yang satu on speakernya empat speakernya empat yang dua pajangan hai hmm, nah ini teh nih habis ganti baju yuk itu tok tok tok metronom ya ada metronomnya kadang pakai kadang enggak itu tuh kayak gitu bisa loh apa dimasukin kayak di konten gitu bisa ya mas Eh, ya memang tak masuk ya. Dimasukin konten? Hmm. Oh, di upload biasa itu? Tapi di panel live beda. Oh. Di oh. panel live, beda. Oh, kira -kira. Halo Mas Iho. Mas Iho nonton. Eh, nonton. nonton. Hai Mas Iho. Siap. Siap, bentar. Saya tak setup kamera sih. Oke, okay, Bro. <clears throat> Ya, mari kita nonton saya produksi lagi guys tapi ini ini ini. nah ini isi buah kok lagi. Tuh, tuh. Tuh, Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, Pak. Jadi wae. Oh, holder ini, holder ini. Kayak yang sebian. Dulu kata cinta. Aduh. guys, so drown. Lagi. Halo. ini ya? Ya, benar. Kamu sama siapa? Sendiri kok. Bentar ya, baik Duduk dong. Mas. Kok ini sih dia? WA-nya restrict ya, ini ta. Nyoin. Nah, ini besok apa? Ya, pakai masker dulu. Kolab sama Tia. YouTube-nya apa, Mbak? YouTube-nya udah nggak aktif ya, Mas. Gimana Waduh. dong? Itu tadi temen kampusnya ya. Ini dengkul. Nah. Ini juga dengkul kok. Ini jangan. Oh, jangan. Oh, jangan. Oh, jangan. Oh, sama. Ya. Ya. Lupa aku lagi. Kue oh, total hand sanitizer <laughs> Pak. Lah? Apa lagi? Sorry ya guys, pada medok semua. Itu tuh sorry, serum. Sorry. Serum apa? Buka. Kan aku beli tapi nggak cocok berarti kamu beli. Oh. Baik. Baik, gue lapor. Nah, apa ini? Apa? makan bayar, masih bayar. Oh, maksudnya kan duit gitu. Apa ini? Iya, aku lagi bisnis. Oh, bisnis. Oh, bisnis. Kan ada di Enggak ada. Ada. Enggak. Di itu loh di rekening. Rasa, rasa, eh rasa dibayar. Oh, oh iya Mas ya. Iya, iya, ya ini ya Pak. Gak pernah benar Itu ada kan apa pun di situ misalnya ada. Oh, Gimana eh, eh, transfernya? Eh, eh kita kita bahasa. Aja nih. Eh, rasa dibayar. Oh, orang kita orang pulau toh. Oh, ini boleh bayaran kok orang satu bayar bisnis eh ah keyboardnya emang bisa ada nggak ada di mana ya Allah kata merasa tuh warnanya biru aja kan oke yuk Yo, kita room tour aja daripada nunggu. Ya, room tour. Lihat nih sama Mas Dani. Oke. Yeah. lagi pada ngapain tuh jual beli jual beli karena karena karena itu tadi alatnya akan dijelaskan di Q&A selanjutnya juga kalau masih belum jelas bisa ditanyakan ke Tia lagi ke, eh, ke YouTube-nya di komen nah, ya, Kak, kamu berapa? Tapi yang Ayo lu, mana jalan? Yuk. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Lu kamu kok buru-buru ya? Salam corona. Oh ya, salam nanti. Masa langsung kan ya? Ya, nanti. Kok buru-buru ya? Iya, yang aku Ya, Oh iya. Wih, siapa yang sakit? Aku. Iya, Mas. Iya. Mas cek iya, Oh, orang corona iya. Oh iya. GBS ya, makasih. Ya, makasih. Semangat ya. Iya. Mirip banget kok. Mirip banget kok. dek kalau dari kayak gini dek ngomong apa tuh Emang ngomong aneh. <laughs> ngomong Enggak mana mas tulisannya tuh, tulisan komen komenannya. Salam siapa Anjay, misalnya mukanya mirip banget sama model videoku. Semangat Mbak Taya, makasih Mas Yo. Halo juga. Semangat Mbak Taya ya. Kasih, semangat ayo nemen awak munduk makasih bisa request lagu ora yo request saja bayar <laughs> motor gripol waduh salah <laughs> Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Mas Dang ayo dimulai. Yo. Punya. Miss Latte jomblo. Ya, jomblo. Jomblo. Hmm, jomblo misalnya jomblo udah ada dua tahun ini jomblo garing <laughs> maksudnya kayak jomblo garing ya nek ra jomblo kan teles gue ketok ya yuk <laughs> Wes siap. Ya. Cek cek. Nah, biar bertahan kayak gini gimana ya? Iya toh nunggu gue ibadah. Cek, cek, cek, cek. Disamar kayak gitu, teh. Pas, pas mulai minta tolong nggak ku, Mas. Dan nggak bisa gerak ya. Eh. Cek. Eh, masih barang apa aku ini, aku? Hmm? Tadi lah di plaster koro goro Koro? Hmm? Hari sih dah sih Lah di plaster. Iya, kadang ini, kadang ini, kadang kerungu, kadang orang. Kadang ini, kadang ini, kadang ini. <clears throat> Siap ya? Wes. Audio? Oke. Oke. Teh. Teh. Temponya irung, Lek. Wah, asik, Bro. Mas, drumnya kesusu. Wah, tak pikir tak Kita Misalnya dia ini lagi di kota gede. Oh iya, di kota barang. ini ada yang nggak percaya kalau dia jomblo ya beneran mitosnya kayak gitu ini gue thumbnail ini So down out. Er nggak suka koleksi kayak gini kembali segitu dulu aja menjalani ya? janji hati kita tempo T dadah dulu mau disudahi Terima dadah kasih. dadah lagi dadah dadah dadah tutup tutup tutup bu ono ne lo tutup tutup tutup apakah mungkin